Bapak kita Adam alaihi salam Allah ciptakan dengan kedua tangannya dari tanah liat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh kepada tanah liat tadi kemudian Allah berfirman jadilah dan akhirnya jadilah manusia yang pertama diciptakan yaitu Adam alaihi salam. Kemudian dengan kisah yang sudah Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita bahwa akhirnya Allah memerintahkan malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya para malaikat pun bersujud semua bersujud kecuali iblis aba wastakbar dia enggan dan sombong wakana minal kafirin dan dia menjadi golongan orang-orang yang kafir yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala mengingkari Allah disuruh sujud tidak mau kemudian iblis beralasan ya Allah engkau ciptakan aku dari api sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah Maka kita ketahui maksiat pertama yang terjadi di dunia ini adalah kemaksiatannya iblis laknatullahi alaihi yaitu ketika enggan menerima perintah Allah karena apa? Karena hasad, karena iri, karena dengki. Sehingga hasad, iri dan dengki ini memunculkan permusuhan yang Allah Subhanahu wa taala anggap permusuhan ini nyata ketika Allah berfirman kepada Adam alaihi salam wahai Adam ketika Adam masuk dalam jannah Allah berpesan kepada Adam ya, Inna hadza atubun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa Wahai Adam sesungguhnya ini atau iblis ini adalah musuh bagimu dan bagi pasanganmu yaitu istrinya yaitu Hawa. Wahai Adam, iblis ini adalah musuh bagimu. Musuh yang nyata bagimu. Musuh yang nyata bagimu. Jangan sampai iblis menyeretmu keluar daripada jannah. Sudah dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas bagi kita permusuhan hamba Allah yang baik dengan hamba Allah yang buruk yang baik adalah dalam hal ini Adam alaihissalam dan pasangannya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk dalam hal ini adalah hamba Allah yang namanya iblis laknatullah alaih yang setelah iblis menolak untuk sujud kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia, melaknati dia, menjauhkan dia dari rahmat Allah, bahkan ya memfonis dia dan akan memenuhi dia akan memenuhi neraka dengan iblis dan orang-orang yang memenuhi yang yang apa mengikuti iblis la amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in akan aku Allah Subhanahu wa taala penuhi neraka jahanam Aku akan penuhi neraka jahanam dengan wahai iblis dan dengan orang-orang yang mengikutimu. Kemudian iblis bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ayat yang banyak. Ya. Bersumpah kepada Allah bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Ya Rabb, demi kemuliaanmu ya Rabb, aku akan sesatkan mereka semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala e, mengecualikan artinya iblis tidak akan bisa menyesatkan hamba-hamba Allah yang ikhlas. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sejak saat itu sejak saat itu di mana Allah mengeluarkan iblis dari jannah, me me me mengusir dari rahmatnya. Mulailah adanya permusuhan antara hamba Allah yang baik dan hamba Allah yang apa? buruk. Hamba Allah yang baik berusaha disesatkan oleh hamba-hamba Allah yang buruk untuk supaya memenuhi neraka bersama mereka. Maka iblis laknatullah alaih dan pengikutnya berusaha menyeret manusia sebanyak-banyaknya kepada api neraka. Kalau bahasa Jawanya ngancani mereka di api neraka. Mereka nggak mau sendirian. Mereka nggak mau sendirian. Maka sejak saat itu Allah Subhanahu wa taala memproklamirkan kepada manusia bahwa sesungguhnya syaitan ini adalah musuhmu. Ya, Allah berfirman dalam surat Fatih, "Inna syaitana lakum adubun fattakhidhuhu aduwa." Sungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Maka jadikanlah musuh ini sebagai musuh. Artinya musuh jangan dijadikan sebagai ya, kawan. Karena dia ini adalah musuh kita. Dia ini adalah musuh kita. Begitu juga dengan pengikut-pengikut mereka. Artinya pengikut hamba Allah yang saleh akan selalu bermusuhan dengan pengikut hamba Allah yang buruk. Akan selalu mengikuti akan selalu memusuhi hamba Allah yang buruk. Sebaliknya hamba Allah yang buruk akan selalu memusuhi hamba Allah yang baik. Ya. Sehingga muncullah istilah wali-walinya Allah dan wali-walinya setan wali-walinya Allah dan wali-walinya setan yang masuk ke golongan hamba-hamba Allah yang baik atau masuk ke golongan hamba-hamba Allah yang buruk dan ini selalu apa bermusuhan ini sunatullah ini ya, selalu bermusuhan orang-orang yang baik selalu memusuhi orang-orang yang buruk orang yang buruk selalu memusuhi orang-orang yang yang baik kalaupun yang eh, permusuhan ini akan kita jelaskan nanti pak permusuhan ini tidak mesti untuk akhirnya ber, berbuat berbuat jahat terus enggak artinya permusuhan ini belum tentu kita berbuat jahat tapi tetap apa berbuat baik tapi pada dasarnya memposisikan mereka ini bukan sebagai kawan tapi sebagai lawan dalam masalah agama tentunya Khawani fitin rahimakumullah maka kita harus sadar bahwa sungguhnya dalam kehidupan ini kita ini ada musuh ya, siapa musuhnya musuhnya adalah setan dan pengikut pengikut setan maka harus kita jadikan bahwa setan dan pengikut-pengikut setan. Ya, pengikut-pengikut setan ini ada dua. Pengikut-pengikut setan ini ada ada dua. Ada setan-setan dari bangsa jin, ada setan-setan dari bangsa manusia. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin" dan surat am aduwa "Aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli hurura." Dan Beginilah kami jadikan Allah swt berfirman, demikianlah kami Allah jadikan. Setiap nabi ini punya musuh. Jadi Allah swt jadikan setiap nabi ini musuh. Dari kalangan setan-setan manusia dan kalangan setan-setan jin. Jadi setan ini sebuah sifat. Kalau jin baik itu namanya jin muslim, jin yang taat kepada Allah. Tapi kalau jin jahat namanya apa? Setan. Pentolannya jin yang jahat seorang jin namanya iblis. Nah, manusia juga kalau manusia ini baik disebut hamba Allah yang saleh. Tapi kalau manusia ini buruk dia itu setan. Karena setan itu sifat, sifat. Eh, setan itu apa? Sifat. Jika ya. dia mau, mau mengadopsi sifat-sifat setan, sifat-sifat buruk, maka dia ini disebut syaiton. Bangsa manusia maupun bangsa jin dan kita ini berlindung kepada Allah dari keburukan setan bangsa manusia dan setan bangsa jin. Dari surat An-Nas Allah berfirman di akhirnya minal Jin nati wanas Dari kalangan jin dan dari kalangan manusia setan semuanya. Ya. Wah ini kok agak marah-marah. Saya saya nggak marah-marah kok cuma nerangkan saja. Nah, e, artinya apa? Artinya bahwa sungguhnya konsep al-wala wal barok permusuhan dan pertemanan Inilah yang menjadikan seseorang ini menjadi jelas siapa musuhnya, siapa kawannya, siapa kawannya, siapa lawannya. Sehingga ketika jelas siapa kawan dan siapa lawan, kita bisa mengambil jarak, mengambil batas, mengambil sikap. Ini penting. Ah, dalam ayat yang banyak yang saat ini hari ini santer di televisi, di media, ya orang-orang yang bukan alim ditanya tentang Al-Qur'an berfatwa e, semau dia sendiri sehingga memerintirkan makna ayat yang banyak sehingga eh, terjadilah penyesatan umat dalam masalah akidah al-wala wal baro. Ini akidah al-wala wal baro ini paling dibenci sama musuh-musuh Allah. Keyakinan al-wala wal baro sikap al-wala dan barok ini paling berusaha dikikis oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Lewat media, lewat apapun yang dia punya, mereka akan berusaha mengikis namanya keyakinan al-wala wal barok dari hati-hatinya orang beriman. Supaya ragu mereka, janjane koncoku ini siapa? Janjane lawanku ini apa? Siapa? Sehingga dengan mudah ketika dia nggak tahu siapa kawannya, siapa lawannya, dengan mudah musuh-musuh Allah ini ngobrak-ngabrik barisan umat Islam dengan mudah. Ya, karena dia nggak tahu lagi siapa kawannya, siapa lawannya, siapa yang harus didekati, dirangkul, siapa yang harus diambil jarak dari dia dan disikapi dengan sikap yang yang jelas. Ini luar biasa ini, ya, luar biasa. Maka Nabi SAW dan para sahabatnya menggambarkan bagaimana bersikap kepada musuh-musuhnya Allah Subhanahu Wa Taala tegas. Mereka nggak mau orang-orang kafir kita ini bersikap tegas kepada mereka, sehingga uh, Islam ini agama rahmatan lil alamin. Memang agama rahmatan lil alamin. Tapi lihatlah sikap Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surat Al-Maidah ayat 54. Habisnya 51. Ya, ini kan yang lagi santer kan Al-Maidah 51. Tapi kita lihat Al-Maidah 51, setelahnya 52, 53, 54 baca Al-Maidah ayat 54. Ya, wahai orang-orang beriman, siapa yang berpaling dari agamanya akan digantikan oleh Allah dengan kaum yang lain. Artinya kalau kita berpaling dari agama Allah akan digantikan oleh kaum yang lain. Apa sifatnya? Adillatin 'alal mu'minin. Mereka lemah lembut dengan orang-orang beriman. Aizzatin 'alal kafirin. Tegas, berwibawa di hadapan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata Berjuang di jalan Allah dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Ini adalah sifat di antara kaum yang akan menggantikan kaum yang berpaling dari agama Allah. Artinya ketika kita sudah berpaling dari agama Allah, Allah akan menggantikan kita dengan kaum yang salah satu cirinya adalah aizzatin al kafirin. Tegas kepada orang kafir dan lemah lembut kepada orang beriman. Jangan dibalik sama orang beriman. Kasar, keras sama orang yang kafir, malah justru lemah lembut. Ini konsep al-wala wal baroknya enggak jelas. Ya, konsep al-wala wal baroknya apa? Enggak jelas. Nabi SAW sudah menggambarkan melalui eh, pengamalan beliau terhadap ayat-ayat Al-Quran tentang tegasnya beliau kepada orang-orang kafir. Tegasnya beliau kepada orang-orang kafir tidak menggeser status beliau dari orang yang punya akhlak yang mulia menjadi orang yang punya akhlak yang buruk. Tegasnya beliau kepada orang-orang kafir tetap dihiasi dengan akhlak yang tinggi. Tegasnya beliau SAW kepada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala tetap membuat musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala terpukau dengan akhlaknya beliau saw Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah akhlaknya adalah Al-Quran. Karena Quran yang mesti seperti Al-Quran yang apa berjalan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Allah SWT berfirman di ayat yang banyak Kita akan bahas satu persatu Tentang bagaimana sesungguhnya upaya-upaya dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeret kita ke dalam api neraka. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 120. Ya eh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. lan tardha 'ankal yahudu lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara tidak akan ridho tidak akan pernah ridho Sampai kapan? Sampai engkau mengikuti milahnya mereka. Jadi mereka enggak akan berhenti berupaya terus sampai kita ini berpindah agama menjadi agama mereka. Ini firman Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Mereka enggak akan ridho. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat yang ke 217 billahi minasyaitonir rajim wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in Ayat 217 Allah berfirman, dan orang-orang yang ingkar kepada Allah akan selalu terus menerus walaya zalun ya laya zal ini kalau bentuknya fiil mudhari ini akan e, bermakna terus menerus dan mereka akan terus menerus memerangi kalian terus menerus menyerang kalian memerangi kalian dari segala sisi ekonomi politik militer semuanya akan dikerahkan upayanya untuk memerangi kalian sampai kapan hatta yaruddukum antiniku sampai memutar balikkan dari agama sampai kalian murtad baru mereka apa? Istirahat. Baru mereka istirahat. Ini statau kalau mereka mampu. Kemudian Allah mengancam, "Man yartadid minkum an dinihi fayamut wa kafirun faula habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Siapa yang murtad dari agamanya dan mati dalam keadaan ingkar kepada Allah, habitat a'maluhum. Ya, hapuslah amalnya. Mereka berupaya terus, berupaya dan upaya ini mereka lakukan dengan harta juga. Di Solo ada sebuah kampung ya, didatangi oleh orang-orang itu yuk pakai harta juga didakwahi wah, sampai akhirnya banyak orang Islam yang murtad sampai-sampai ada sebuah masjid itu sepi karena yang bangun masjidnya sudah ikut murtad yang bangun masjid itu ya ikut murtad maka jangan kita merasa aman terhadap diri kita mentang-mentang saya sudah ngisi pengajian mentang-mentang bapak-bapak semua udah apa hadir pengajian terus kemudian merasa aman enggak kita selalu minta sama Allah ihdinas siratal mustaqim minta sama Allah husnul khatimah minta sama Allah hidayah terus menerus jangan kita merasa saya sudah dapat hidayah saya enggak mungkin tersesat jangan naudzubillah uh, ini udah bangun masjid loh bangun masjid ini lumayan loh uangnya banyak yang dikeluarkan kan begitu masjidnya sudah jadi orangnya murtad ya. Ini upaya mereka terus menerus. Ada salah satu kampung ya didatangi oleh bis-bis, anak-anak diajak semuanya, kasih uang semuanya, ayo pergi jalan-jalan. Ya. Diajak jalan-jalan, diajari nyanyi-nyanyi, dia diajak kemana dan lain sebagainya. Upaya untuk memurtadkan dengan segala upaya, dengan segala upaya. Orang Islam pengen punya negara yang baik, mereka nggak akan ridho dulu di Afghanistan mendirikan negara Islam mendirikan negara Islam dari para pejuang-pejuang ya. mereka nggak ridho apa yang terjadi tentara orang kafir datang semuanya ke situ semuanya dari negara mana negara mana negara mana tumplek plek semuanya ke Afghanistan tujuannya apa memerangi teroris ya, jadi dianggap orang yang menegakkan syariat Islam ini adalah mengurangi adalah mereka adalah teroris dan ya, ingin kita percaya kepada mereka. Ini yang disayangkan adalah kita percaya kepada kepada mereka. Kemudian di Irak karena kaya minyaknya negaranya orang Islam ya, carikan alasan mereka masuk merebut apa kekayaan orang Islam semuanya dengan dalih melawan teroris dan kita percaya juga sebagian dari kita percaya juga di Suriah. Ya. Di Suriah ya. eh, kaum muslimin ditindas, ditolimi, dibunuh. Bahkan sampai masuk-masuk ke rumah-rumah membunuh itu masuk ke rumah-rumah, digedor rumah-rumah, dimasuk dibunuh nah, pada awalnya tahun 2012 sampai ke derajat demikian. Jadi masuk rumah dibunuhin, masuk ke rumah lagi dibunuhin lagi. Kemudian melawan. Yang lawan disebut sebagai teroris. Akhirnya apa? Diperangi. Karena mereka nggak akan ridho adanya perlawanan dari umat Islam. Mereka nggak akan apa? Ridho. Dan jangan kira kalau perang itu gratis. Orang-orang kafir itu kalau perang memerangi orang Islam itu yang bayar. Kalau bahasa Jawanya itu mereka itu yoragat, ya modal. Banyak modalnya, besar modalnya, nggak gratis. Ya. Satu rudal itu harganya berapa? Yang dipakai setiap hari saat ini satu hari puluhan bahkan ratusan dihujani eh, dihujankan atau dijatuhkan ke saudara-saudara kita yang ada di Suriah hari ini. Sekolah di dibom, rumah sakit di dibom, rumah-rumah di dibom nggak pakai mandek. Berapa uangnya yang dibutuhkan? Iya, berapa uang yang dibutuhkan? Mahal loh, miliaran, oh miliaran, lebih miliaran, triliunan itu yang dipakai. Artinya mereka ya apa? Ragat. Untuk apa? Memusuhi kita musuhi kita. Maka kita harus apa? Harus jelas siapa lawan kita dan siapa kawan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 118 Ya ayyuhalladzina amanu la tatta'khidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum يألونكم Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaan kalian orang-orang di luar kalangan kalian, di luar agama kalian. Jangan mengambil teman dekat kepercayaan dari orang-orang selain agama kalian. Kenapa? La ya'lunakum khabala. Mereka tidak ada henti-hentinya, mereka tidak ada henti-hentinya untuk membuat kesulitan buat kalian. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Layak lunakum khabala. Mereka tidak henti-hentinya ingin membuat kemudorotan buat kalian. Layak lunakum khabala ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan cuma ini, wadu ma'anitum. Mereka menyukai apa yang membuat kalian susah. Mereka menyukai apa yang membuat kalian susah. Qad qad badatil baghdha'u min afwahihim. Telah nyata kebencian dari mulut mereka Kadang-kadang mereka ini menyimpan kebenciannya di mana? Di hati. Tapi kadang-kadang ya, kadang-kadang itu sengaja diucapkan, kadang-kadang apa? Keperucut. Tadinya mau disimpan nih permusuhannya nih. Eh, keperucut. nggak sengaja apa? Keluar. Lagi lagi ceramah di depan orang, eh, jangan mau dibodohin pakai surat Al-Maidah 51. Eh, uh, keperucut. Geger sa Indo, saya Indonesia keperucut itu. Saya yakin itu ya. Dia nggak akan ya keperucut ngomong itu. Tadinya mau disimpan. Eh, lafaz ini apa? Keluar, keperucut. Karena sudah sampaikan oleh Allah, kepada badatil baghdha umin afwahim. Nampak pemusuhan di mana? Di mulut mereka. Tapi yang digaris bawahi, wa ma tukhfi akbar. Dan yang disembunyikan di dalam hati mereka lebih besar lagi. Kemudian Allah tutup qad bayyana lakumul ayat in kuntum takirun. Sesungguhnya telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat wahai orang-orang beriman, sudah diterangkan ayat in kuntum takirun kalau kalian ini mau menggunakan akal kalian. Kalau kalian mau memahami. Ayat selanjutnya ha antum ulai 119 tadi 118 sekarang 119. Ha antum ulai beginilah keadaan kalian. Tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Kalian mencintai mereka padahal mereka nggak mencintai kalian. Kalian mencintai mereka padahal mereka nggak mencintai kalian. Kita pro sama mereka padahal mereka nggak pro sama kita. Waktu minum nabil kita bikuli padahal kalian ini beriman sama Alkitab Al-Qur'an semuanya. Wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau addu alaihimul anamila minal ghayidh kalau mereka menyendiri, eh, kalau mereka bertemu, ya kami teman, kami beriman, kami teman, kami beriman. Saya juga beriman dengan Tuhan. Ya. Wa idza kalau kalau mereka sudah menyendiri, addu alaihimul anamil, menggigit jari saking marahnya, saking bencinya mereka kepada kita. Sampai apa? Huh, menggigit jari. Ini ungkapan ya Nah, ini yang menggambarkan kepada kita, ya, wahai orang-orang beriman, Kalian ini mencintai mereka padahal mereka enggak mencintai kita. Ini penting untuk kita kita fahamkan kepada masyarakat bahwa sesungguhnya ya, ayat-ayat yang demikian ini bukan cuma Al-Maidah 51 yang maknanya bisa ditafsirkan macam-macam, tapi yang ayat 119 ini mau ditafsirkan apa? Ya, mau ditafsirkan apa? Ya, mencintai mereka padahal mereka enggak mencintai kita. Maka sesungguhnya e, permusuhan ini nyata. Ini kita akan bahas bagaimana sikap kita menyikapi permusuhan ini. Bukan berarti kemudian langsung apa main sikap di jalan, pukul apa segala macam. Enggak, enggak boleh. Ini bukan sikap orang-orang beriman. Ini bukan sikap orang-orang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat yang ke-51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum aulia Wahai orang beriman, janganlah menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani ini aulia, pemimpin-pemimpin, teman dekat, kawan dekat yang kita berikan loyalitas, yang kita berikan wala, yang kita berikan pro kepada mereka. Jadi kita pro sama mereka, nggak boleh oleh Allah SWT dilarang karena Allah melarang menjadikan kita eh menjadikan mereka sebagai wali-wali kita. Siapa wali itu? Yang kita berikan wala, yang kita berikan loyalitas, yang kita berikan apa? kecintaan, yang kita berikan pembelaan, enggak boleh. Kenapa? Karena ba'duhum aulia ubat. Karena sebagian mereka itu wali bagi sebagian yang lain, bukan wali bagi kita orang beriman. Sebabnya Allah berfirman setelahnya, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Siapa yang menjadikan mereka sebagai wali, sebagai yang diberikan loyalitas, sebagai teman dekat, maka dia masuk jadi golongan mereka. Kenapa masuk jadi golongan mereka? Karena ayat sebelumnya ba'duhum auliya'u sebagian mereka itu penolong bagi sebagian yang lain, bukan bagi kita, bagi mereka sendiri. Ini penting untuk kita ketahui. Ya, penting untuk kita ketahui. Dalam ayat yang banyak, kemudian Allah Subhanahu wa taala eh, berfirman juga di surat Al-Anfal. Kalau tadi masalah barak berlepas diri sekarang masalah wala kita ini kepada siapa. Ya, tadi di surat uh, Al-Maidah ayat yang ke 60 Al-Maidah ayat yang ke 55 jadi kan 51, 52, 53, 54, 55 ini satu halaman ini membahas masalah ini terus. Ya, jadi jangan membacanya Al-Maidah 551 saja. Ya baca ayat 52, 53, 54. Nah, ayat 55 Allah menjelaskan siapa yang harus kita berikan walaknya. Siapa yang harus kepada siapa kita memberikan loyalitas kita. Pronya sama siapa kita? Walak kita, cinta kita, pembelaan kita sama siapa? Allah sebutkan innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Sungguhnya wali-wali kalian yang kalian berikan pembelaan, yang kalian angkat untuk kita jadikan eh, yang kita pro sama mereka, kita jadikan teman dekat, kita jadikan penolong, kita jadikan yang yang kita berikan loyalitas kita kepada dia adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan siapa? Dan orang-orang beriman yang bagaimana orang-orang beriman yang menegakkan sholat dan melaksanakan zakat atau menunaikan zakat. Ini adalah orang beriman yang kita berikan kepadanya loyalitas. Maka orang-orang beriman dulu di surat Al-Anfal Allah menceritakan bagaimana orang-orang beriman yang tidak mau berhijrah. Jadi dulu ada orang beriman Nabi SAW hijrah nggak mau apa berhijrah. Allah SWT menegaskan waladina amanu di dalam akhir surat Al-Anfal ayat ke-73. Adapun orang-orang beriman waladzina amanu walam yuhajiru. Adapun orang-orang beriman ya yang tidak mau berhijrah ya, orang-orang beriman yang tidak mau apa berhijrah ikut sama Nabi. Oh, Nabi SAW berangkat ke Madinah dia tetap tinggal di Makkah nggak mau. Ya. Maka tidak ada malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Orang-orang beriman tidak mau berhijrah, kamu atau kalian tidak ada kewajiban sedikit pun untuk melindungi mereka. Untuk membela mereka, tidak boleh dibela, tidak boleh dilindungi. Kenapa? Karena mereka tidak taat kepada Allah. Tapi mereka ini orang apa? Beriman. Orang beriman yang tidak taat sama Allah, nggak kita berikan pembelaan. Tapi di ayat setelahnya Allah berfirman, wa inistan sorukum fitini fa'alaikumun nasr. Tapi kalau mereka minta tolong kepada kalian, ya, kalau mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan membela agama, nah ini, dalam urusan membela agama, fa'alaikumun nasr, maka wajib bagi kalian untuk menolong. Jadi orang beriman, ya janjani wong Islam, tapi dia ini tidak taat sama Allah. Ya, ya kita ajak untuk taat sama Allah. Kalau enggak taat sama Allah, ya kita memusuhi memusuhi orang-orang Islam yang tidak taat ini hanya karena perbuatannya, bukan karena apa? Dia sebagai orang Islam, bukan. Tapi karena dia yang tidak taat kepada Allah dan kita ajak dia untuk untuk kembali menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sudah minta tolong urusan agama, kalau dia minta tolong urusan agama, maka wajib bagi kita untuk menolong, tidak boleh. Wah, itu kan tidak mau sholat, ini tidak mau apa tapi kan tetap orang Islam. Maka kita harus apa? Tolong. Maka ini adalah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Islam ini ya ditolong. Keadaannya apapun yang tetap orang Islam tetap harus ditolong. Ini adalah saudara kita tetap. Ini adalah yang harus kita berikan loyalitasnya kepada kepada mereka. Mereka ini orang beriman. Ya, mereka ini menyembah Allah. Tapi kalau nggak taat sama Allah, ya kita ambil jarak sambil kita ajak untuk apa? Kembali ke ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang yang baik supaya mereka mau kembali kepada Allah. Kita bantu mereka kalau mereka membutuhkan pertolongan masalah agama. Ya, itu ditindas. Ya, wah Ben ditindas salahmu rasolat doh kok malah salahmu. Ya. Maka ketika ada seorang ya yang yang yang memberikan statement ya, orang-orang ya, Palestina itu gimana? Itu ngawur semuanya. Kenapa? Karena berperang mereka sudah tahu nggak mampu tapi masih apa? melawan. Harusnya gimana? Harusnya mereka pindah, harusnya mereka apa? keluar dari Palestina. Kenapa? Ya biar karena mereka nggak mampu melawan hijrah keluar dari Palestina. Terus masih Aqsa-nya dikasihkan. Rumah-rumah mereka dikasihkan, kebun-kebun mereka diberikan semuanya kepada orang-orang Yahudi. Ya. Ini ustadz yang memberikan fatwanya. Bukannya ditolong, bukannya bagaimana dijadikan mereka ini mampu melawan, eh malah disuruh apa? Minggat dari Palestina. Dari awal mereka menjaga Baitul Maqdis, dari awal mereka menjaga jalur Gaza, dari dikepung, diserang dan lain sebagainya. Malah bukan nyalahkan orang Yahudi yang menyerang, malah nyalahkan orang Islam yang apa? Itu gara-gara mereka. Mereka nggak mampu malah menyerang. Akhirnya pesawat-pesawat datang, ngebom mereka semuanya. Itu salah dia sendiri loh. Eh kamu bukannya nolong malah apa? Nyalahin. Terus gimana solusinya? Solusinya orang Islam di sana suruh minggat semuanya. Pergi ke negara lain, nyusun kekuatan terus masuk lagi. Kalau membagi ke negara lain tanahnya diambil semuanya. Tanahnya diambil semuanya. Masjidil Aqsa dia apa? Dinodai semuanya. Nah, begini aja ada pemuda-pemuda yang Allah Subhanahu wa taala ya luar biasa sekali ya. Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan beberapa pemuda-pemuda ya, yang mau gagah berani tidak punya apa-apa cuma pakai batu melindungi Baitul Maqdis daripada dikotori oleh orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang itu menurut sebagian ustad suruh apa? Nah, kamu keluar aja dari Palestina. Kenapa? Kamu nggak mampu ngelawan. Eh, bukannya dibantu malah disuruh apa? Eh? Harusnya mereka ini dibantu. Wah, enggak, mereka jengkotnya dicukur. Mereka ini tidak senang dengan sunnah, pakai celana jeans. Suka dengerin musik. eh suka dengerin musik tapi ngelemparin Yahudi pakai batu, maju di soft terdepan. Enggak, enggak boleh ditolong. Eh. Ini adalah pemahaman walak yang keliru mereka bermaksiat kepada Allah pun tetap orang-orang apa? Islam. Ada orang yang nggak mau berhijrah sama Nabi SAW Allah memerintahkan Nabi nggak boleh ditolong, nggak boleh diapa. Tapi kalau mereka minta tolong urusan agama harus ditolong. Ya Allah, tapi kan dia nggak mau hijrah. Biarkan nggak mau hijrah, tapi masih apa? Orang Islam. Ya, masih orang Islam. Dalam urusan lain nggak ditolong, tapi mereka minta tolong urusan agama. Mereka dihina agamanya. Mereka ditindas karena mereka orang beriman. Nggak boleh kita tinggal diam. Nggak boleh kita tinggal diam. Kenapa? Mereka ini adalah wali-wali kita. Mereka ini adalah orang-orang yang kita berikan loyalitas kepadanya. Nah, harus jelas siapa teman kita yang kita harus bela, yang kita harus perjuangkan, siapa musuh kita yang harus kita hati-hati kepada mereka, yang harus kita ambil cara, yang harus kita berikan ketegasan. Kalau nggak jelas rancu, orang beriman ini jadi bingung. Siapa musuhnya, siapa temannya. Sehingga ketika nggak jelas siapa musuhnya, ya sudah, ya, hancurlah dia. Hancurlah kemuliaan orang-orang Islam. Karena mereka paling nggak suka ini sama namanya keyakinan al-wala wal barok. Ya, sehingga ya sulit untuk ditadapati buku-buku pelajaran yang di sekolahan untuk mengajarkan apa? Al-wala dan al-barok. Ketika perang Badar ada anak-anak dua. Kecil datang kepada Abdurrahman bin Auf. Wahai paman, Abu Jahal itu yang mana toh? Abu Jahal itu yang mana toh? Saya dengar dia itu memusuhi Rasulullah SAW. Saya dengar dia itu menyakiti. Ya. Anak kecil. Yang satunya, ya paman, paman. Wah, wah ya ami. Mana Abu Jahal? Saya dengar dia suka menyakiti. Ada dua anak kecil. Yang mana orangnya? Kamu mau apa? Saya mau bunuh dia. Karena dia menyakiti Rasulullah SAW. Anak kecil. Ketika perang kelihatan Abu Jahal. Itu loh, orangnya itu loh Abu Jahal. Ya. Oh ya, datangi semuanya. Wah, yang satu mukul kakinya, wah kakinya lepas jatuh dari kuda. Yang satu pukul, bawakan pedangnya. Ya Rasulullah, ini darahnya Abu Jahal. Masih kecil. Ya, dia memusuhimu ya Rasulullah. Saya yang bunuh ya Rasulullah. Yang satu bilang, bukan saya. Ya Rasulullah. dilihat pedangnya. Kalian berdua yang apa? Yang membunuh dia. Ini gambaran al-wala wal barok di anak-anak kecil zaman zaman dulu, zaman sahabat Nabi SAW. Nah anak-anak kecil kita, ya, wah Spiderman gitu kan, Batman sama eh, pemain-pemain bola yang nggak jelas itu ya. ya pemain-pemain bola yang apa yang yang yang nggak tahu mereka beribadah kepada Allah atau enggak ya, istinja atau enggak ya. mereka kan nggak tahu hukum-hukumnya mereka nggak tahu mereka ini toharohnya juga nggak jelas eh anak-anak kita malah apa seneng sama mereka dipasang apa poster-posternya itu kan di kamar-kamar penyanyi siapa nggak pernah sholat nggak pernah apa pasang posternya sukanya ya ada siapa itu yang gambarnya aja ganja lambangnya grupnya dia ini ganja pasang sama anak-anak kita di motor-motor stikernya dipasang ya, ini nggak jelas siapa musuhnya siapa lawannya siapa kawannya sehingga apa rancu rancu kehidupan ini akan menjadi menjadi rancu nah e, bapak ibu-ibu yang perlu kita ketahui bahwa bukan berarti kita ini kemudian menjadi beringas. Bukan berarti kita ini menjadi apa? Beringas. Enggak. Maksudnya ini adalah menuntut kita untuk bersikap, menuntut kita untuk tegas. Bukan berarti menuntut kita untuk menjadi beringas. Di jalan-jalan ketemu orang, wow kafir, bunuh, bakar gitu ya. Enggak, bukan. Ini adalah uh, pemahaman yang keliru dalam menyikapi al-wala dan al-bara. Allah SWT sudah jelaskan semuanya. Di antaranya di surat Al-Mumtahanah. Dalam surat Al-Mumtahanah, ini kalau kita baca dari awal sampai akhir, ini menjelaskan makna-makna tentang al-wala dan al-barra. Silakan nanti di, memiliki waktu ya dibaca ulang di rumah surat Al-Mumtahanah. Surat Al-Mumtahanah ini juz juz 28. Di ayat pertama Allah membuka surat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum auliya. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia. Wong musuhku dan musuhmu kok dijadikan teman-teman setia firman Allah Subhanahu wa taala. Tusiruna ilaihim bil mawaddah, tulquna ilaihim bil mawaddah. Kalian sampaikan kepada mereka karena rasa kasih sayang mereka. Kalian memberikan kabar mereka tentang Nabi Muhammad mau jalan kemana, mau berangkat pasukannya. Kalian beritahu mereka karena kalian sayang sama mereka, nggak boleh Nggak boleh berkasih sayang sama mereka. Sehingga menjadikan kita cinta kepada mereka, membela mereka, tidak boleh. Kenapa? Waqad kafaru bima ja'akum minal haq. Mereka itu mengingkari apa yang datang dari kebenaran buat kalian. Ya. Kemudian Allah menjelaskan tentang sikap Nabi Ibrahim yang tegas kepada orang-orang kafir. Saya ini musuh kalian dan musuh apa-apa yang kalian sembah. Maksudnya musuh ini adalah Eh, saya ini nggak akan menjadikan kamu teman setia tapi tetap berakhlak apa berakhlak yang baik karena di surat yang sama Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat yang sama surat Al-Mumtahanah ayat ke-8 Layan yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam anta min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin Allah tidak melarang kamu Wahai Allah tidak melarang kita orang-orang beriman. Allah tidak melarang orang-orang beriman untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusirmu dari negeri kalian. Untuk berbuat baik dan berbuat adil. Ya. Ini penting. Ya, tadi ketegasan kita kepada kekufuran, ketegasan kita kepada kekafiran ini menuntut kita untuk menjadi orang yang berakhlak baik kepada mereka meskipun kita bersikap tegas kepada mereka. Sehingga kalau ada tetangga, tetap mereka ini bertetangga karena tetangga ini ada yang punya tiga hak, ada yang punya dua hak, ada yang punya satu hak. Tetangga yang punya tiga hak ini apa? Yaitu tetangga muslim yang punya hubungan kerabat, maka dia ini punya tiga hak. Hak karena dia orang Islam, hak karena dia kerabat, hak karena dia tetangga. Kalau ada tetangga yang bukan keluarga, dia punya dua hak. Hak karena dia muslim, sama hak karena dia tetangga. Tapi kalau ada tetangga yang bukan orang Islam, dia punya satu hak. Hak sebagai apa? Tetangga. Tetap harus kita penuhi. Hak sebagai tetangga. Kalau ada orang mau maling rumahnya dia, ada wis ben wong kafir. Enggak bukan enggak bukan kayak gitu, enggak boleh. Tetap harus kita apa? Kita masak, sate misalnya. Asapnya ke rumah dia. Eh, ah, ben wong kafir. Bukan gitu, tetap kita apa? Karena dia punya hak sebagai tetangga. Punya hak sebagai tetangga. Karena disebut oleh Rasulullah SAW tidak beriman orang yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya tidur dalam keadaan apa? Lapar. Tetangga bukan orang beriman meskipun. Kalau kita tidur dalam keadaan kenyang tetangga kita orang wes ben orang oh nggak beriman sama Allah biarkan kelaparan ben kapok gitu ya bukan begitu bukan begitu ya, kemudian kita um, nemu tempat ibadah bakar temu diledakkan ini bukan begitu bukan begitu Rasulullah SAW melarang ya, menghancurkan tempat ibadah tempat lain tidak ya, boleh bahkan Rasulullah SAW Allah melarang mencela Tuhan-Tuhan yang disembah oleh agama lain kalau berfirman wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubullah adwa mighairi ilm. Jangan kalian mencaci maki sesembahan yang di mereka mereka sembah selain Allah. Meskipun batil, jangan kalian caci maki. Kenapa? Nanti mereka mencaci maki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh dicela. Ya. Allah mau berdiskusi antara agama diskusi yang baik, jangan mencela mereka. Ya. Inilah yang dimaksud kerukunan antar umat beragama ini yang dimaksud. Bukan berarti kita meyakini, kita mengatakan kita cinta sama dia, meskipun orang kafir tetap kita cintai. Enggak, enggak kita cintai tapi kita berbuat baik sama mereka karena mereka ini musuhnya Allah. Allah berfirman, Allah berfirman, "Jangan jadikan musuhku dan musuhmu ini teman-teman apa? Setia yang kita berikan kecintaan ya enggak boleh. Tetap kita tidak mencintai mereka tapi tidak mencintai itu tidak berarti kita harus beringas. Ya. Pukul apa segala macam enggak. Rasulullah SAW bermuamalah kepada orang Yahudi. Para ulama mengatakan sampai membahas apa hukumnya menghadiri jenazah orang kafir tapi tonggo. Tetangga meninggal tapi bukan orang Islam. Gimana kita menyikapinya kan bingung. Mau nggak datang itu tonggo, mau datang dia nggak beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana hukumnya? Para ulama mengatakan tidak apa-apa menghadiri asalkan bukan waktu upacaranya. Enggak apa-apa dihadiri. Ya, tapi jangan dibilang e, mudah-mudahan diampuni sama Allah. Oh, mereka enggak diampuni karena apa? Meninggal dalam keadaan apa? Kafir. Ya. Ada wah kamu pasti repot ya. Ini saya masakan apa? Masakan nih kamu yang yang kamu nggak perlu masak ini saya aja yang masak. Oke, kamu kan repot ya, nerima tamu nggak sempat masak bingung nguruskan ngurusi jenazah masih sedih nggak sempat masak saya yang apa masaknya nggak usah khawatir Nanti tonggo yang satunya, oh ya saya yang bikin teh kamu nggak usah khawatir. ini tonggo satunya, oh saya sih nggak ke jajanan, nggak usah apa? Khawatir ini mau Islam kabe nggak apa-apa. Pas upacara berdiri semua minggir semua kok berdiri. Ini upacara agama lain. Saya apa? nggak boleh ikut. Oh katanya rukun, rukun gitu tak gawe ke teh. Saya rukun, tapi kon ikut upacara agamanya saya nggak mau. Kenapa? Lakum dinukum Lihatin agamamu ya agamamu sendiri, agamamu nah, saya agama saya sendiri, agama saya melarang upacara demikian. Ini maknanya yang harus kita pahami. Ya, malam-malam ketok-ketok rumah kita, Pak pinjem mobil mau apa ngantar istriku mau ke apa mau melahirkan ke rumah sakit, rasa no, ben, nggak boleh. Ya, ya kita keluar, naik perlu ya tak supiri, ayo tak supiri, ya, we kan bingung, ayo tak supiri, diantarkan kemana? ke rumah sakit. Begitulah Nabi SAW bermuamalah. Ada seorang Yahudi anaknya sakit, didatangi oleh Nabi SAW ke rumahnya. Didatangi ke rumahnya, bayangkan. Ya. Masuklah kamu Islam, syahadat la ilaha illallah. Anaknya ngelirik ke bapaknya, maksudnya pamit piye Pak, entuk pora. Ya. Bapaknya itu sebenarnya tahu bahwa dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ya sudah, ya mengikut anak apa apa. Anaknya bisa apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah habis syahadat anaknya meninggal eh, Rasulullah SAW wajahnya berseri-seri Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka lewat saya kata beliau jadi dia ini hidup di dunia ini semangatnya menyelamatkan orang ngelihat orang kafir ini wah kasihan harus apa diselamatkan ya, ini musuh saya nih mesake kenapa dia nggak beriman sama Allah begitu semangatnya orang beriman ketika hidup di di dunia Bukan semuanya musuh, yung ya, kafir, pateni, yung kafir. Ya. Coba ngomai, bukan. Ya. Walau wal para harus tegas, harus keras. Ya, tegas dan keras ini tidak menuntut kita untuk beringas. Karena Allah membolehkan, tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kita sebagai orang Islam dan tidak mengusir kita dari kampung-kampung kita. Kalau mereka memerangi kita, dan mengusir kita dari kampung-kampung kita, memerangi orang Islam, memerangi kaum muslimin, memerangi para waliullah, memerangi para masyayikh, memerangi para kiai, maka enggak ada tempat di hati di hati kita. Kenapa? Mereka memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada tempat di hati kita. Ya. Maka Allah mencela orang-orang yang ya, udah ngusir kalian kok malah kalian apa? cintai. Ya. Mengusir rasulnya dari muka bumi, mengapa kalian cintai? Ya menghina Al-Quran. Mengapa kalian tetap berbuat baik kepada dia? Enggak boleh, enggak boleh. Karena dia sudah mulai apa? Mulai mencintai, mulai uh, mulai memerangi, mulai memusuhi. Ya. Kalau dia enggak memusuhi teman kita, tetangga kita, ya. teman kita, tetangga kita, kita berikan kepada mereka, ya, eh, kita buktikan bahwa kita ini adalah orang beriman, yang punya akhlak yang baik sehingga mereka melihat kepada kita bahwa ini adalah orang Islam yang memiliki akhlak yang yang mulia. Karena banyak sekali orang ini masuk Islam bukan karena karena dakwah saja. Jadi masuk Islam ini karena akhlak yang yang baik. Karena akhlak yang yang baik. Banyak sekali ya, banyak. Karena agama ini pada dasarnya ini bukan sekedar hubungan kita kepada Allah, tapi hubungan kita kepada antar antar makhluk. Kita harus rukun antara antar umat beragama ini harus apa? Harus saling menghargai, saling menghormati tapi nggak boleh apa? Sampai kita melebur jadi satu sama mereka nggak boleh. Itu tadi bentuknya. Kita berbuat baik sama mereka, kita berbuat adil sama mereka. nggak apa-apa. Ini dituntut oleh syariat untuk berbuat adil kepada siapapun. Ya. Untuk berbuat baik kepada siapapun. Wa qulu husna. Ucapkanlah kepada manusia ini ucapan yang apa? Yang baik. Ya. Sehingga lawan Nabi SAW pun mengakui beliau sebagai orang yang punya akhlak yang mulia. Lawan Nabi SAW pun mengakui beliau ini nggak pernah berdusta. Lawan Nabi SAW mengakui bahwa beliau SAW tidak pernah mengingkari janji. Maka tetap ya, selama bahkan kepada yang memusuhi kita pun, bahkan kepada yang memusuhi kita pun, kita tunjukkan akhlak yang mulia meskipun tidak ada tempat di hati kita, kita tunjukkan akhlak yang mulia. Kalau mereka tobat, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Kalau mau tobat, kalau nggak mau tobat ya tetap kamu akan saya perlakukan sebagai musuh yang memerangi saya dan akan saya tunjukkan permusuhan saya kepada kalian dengan akhlak yang yang baik. Ya, dengan akhlak yang baik. Inilah ini pelajaran al-wala al-wal sebetulnya kalau dibahas ini sangat panjang sekali dan sangat penting sekali. Karena ini adalah tuntutan dan konsekuensi kita mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah memusuhi orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mencintai mereka, ini aneh ya. Wong dia memusuhi Allah padahal kita ngaku cinta sama Allah, kenapa kita malah justru mencintai mereka? Ini adalah konsekuensi dari la ilaha illallah. Konsekuensi dari apa? La ilaha illallah. Seorang yang mengucapkan tiada Rob yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Ibrahim mengatakan apa? Ya, Inna puroa uminkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Sungguh ya kami aku berlepas diri kepada kalian. Allah menyebutkan bagi kalian ada uswatun hasanah di apa? Nabi Ibrahim. Ibrahim. Kenapa? Ketika mengucapkan kepada bapaknya dan kaumnya inna buru'a uminkum. Aku berlepas diri dari apa? Kalian. Dan dari apa yang kalian sembah selain Allah? Kafar nabikum, kami mengingkari kalian. Kami kafir kepada kalian, kami mengingkari kalian. Dan nampaklah permusuhan di antara kalian dan kami selama-lamanya sampai kamu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah ayat itu Allah mengatakan Allah tidak melarang untuk berbuat berbuat baik ya. Allah tidak melarang untuk berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kita dan kepada orang yang tidak mengusir kita dari kampung-kampung kita ya. maka kalau ada kelompok yang memerangi orang Islam membela atau mendukung orang-orang yang memerangi orang Islam maka tidak ada tempat di hati kita kenapa? Oh, dia orang kafir kok memerangi saudara kita kok kita mau apa? Ya, sambut mereka enggak ya enggak orang Yahudi yang menindas saudara-saudara kita di Palestina. Ya, adakah bagi mereka tempat di hati kita? Enggak ada tempat di hati kita. Kenapa? Sampai mereka mau berhenti memerangi saudara-saudara kita. Berapa anak-anak kecil yang sudah dibunuh oleh roket-roket mereka? Orang-orang yang memusuhi mengaku cinta kepada Ahlul Bait. Orang-orang Syiah di Suriah. Ya, mereka itu pada awal-awal 2012 2013 itu melakukan pembantaian besar-besaran. Kepada siapa saudara-saudara kita ahlu sunnah wal jamaah orang-orang Islam yang mengatakan Allah sebagai Rasulnya, eh Allah sebagai Robnya, Rasulnya sebagai Nabi Muhammad sebagai Rasulnya dan mengatakan Abu Bakar Siddiq sebagai apa? Ya, khalifahnya Rasulnya, Umar bin Khattab sebagai khalifahnya Rasulnya menyatakan bahwa eh, Aisyah radhiyallahu anha adalah ibunda kita, Khadijah bintu Khuwailid ibunda kita, Hafsah adalah ibunda kita, itu dibunuh habis-habisan bahkan sampai anak-anaknya ini nggak selamat ya, di Banias daerah Banias di salah satu kota di Suriah ya, anak-anak kecil itu dibunuh tapi nggak pakai peluru orang-orang Yahudi pun nggak berani berbuat seperti yang mereka berbuat ya, kita lihat anak-anak kecil itu umur satu tahun dua tahun ada yang lima bulan itu terbunuh semua kita lihat videonya terlihat dibuka ternyata lukanya luka di sembelih gitu ya mereka tega nyembelih anak-anak kecil. Anak-anak kita semua. Anak-anak kita semua karena anak eh, seorang muslim itu ber, bersaudara anak mereka itu ya juga anak kita semua. Yang berat dan beban yang menimpa mereka adalah beban yang menimpa menimpa kita. Nah, ketika mereka ditimpakan beban oleh sebuah pihak yang seharusnya itu beban itu kita pikul juga, malah kita berbuat baik sama pihak yang pihak yang menimpakan beban tersebut. Ya, ini nggak nggak bisa diterima oleh apa? Oleh akal sehat. Nggak bisa diterima oleh akal sehat. Ya. mana mungkin saudara kita dibunuh-bunuh, malah kita apa? Berbuat baik. Ya. Ada sebuah seorang ulama yang memberikan permisalan. Ada kita sedang qiyamul lail di sebuah kamar. Kita sedang qiyamul lail di sebuah kamar. Di kamar yang lain istri kita sedang tidur, rumah kita disatroni oleh perampok. Wah nggak apa-apa kita sedang sholat. Masuk ke kamar istri kita. Istri kita ingin diganggu kehormatannya. Istri kita minta tolong. Nggak apa-apa. Gitu ya. Biarin. Saya lagi apa? Lagi sholat. Pak tolong ini saya mau diperkosa, saya mau dibunuh. Terus datang tetangganya yang apa? Membantu. Ketika datang yang membantu ini malah yang membantu kamu ngapa masuk ke tempat saya? Kamu ngapa masuk ke rumah saya tanpa izin? Saya ini menyelamatkan istri kamu. Enggak, kamu ini masuk ke rumah saya tanpa izin kenapa? Ya. Kamu ini laporkan ke polisi. Pak, ini ada orang masuk ke rumah saya tanpa izin. Pak, saya mau membantu dia. Enggak, saya enggak terima kenapa kamu masuk ke rumah saya tanpa izin. Ada maling masuk ke rumah kamu. Mana malingnya enggak ada, sudah pergi. Kenapa kamu masuk ke rumah saya? Beginilah keadaan orang-orang beriman yang sedang ditimpa oleh Allah musibah Eh, orang-orang kafir menimpakan musibah-musibah kepada mereka. Terus ada orang lain masuk menolong. Dibilang teroris. Nah, anehnya kita percaya sama pihak-pihak yang menyangka bahwa orang-orang yang membantu saudara kita ini sebagai apa? Teroris. Kenapa sampai kita percaya? Karena luntur sebagian pemahaman al-wala wal barok dari apa? Hati kita. Luntur. Sehingga ada upaya-upaya dari beberapa pihak. Jadi ciri-ciri Islam radikal. Saya mendengar sendiri dari beberapa pihak. Ciri-ciri Islam radikal. Yang pertama ingin menerapkan syariat Islam. nggak usah digagas. Orang pengen menerapkan syariat Islam dibilang Islam radikal. Nomor satu. Yang kedua, eh, ikut campur dengan permasalahan orang Islam di negara lain. Ya. Jadi kalau kita turut ikut campur, dibilangnya ikut campur ya turut ikut campur kaum muslimin di Suria, di Palestina dan sebagainya dianggap Islam radikal. Ya, dianggap Islam radikal. Ya. Ini upaya untuk melunturkan pemahaman awal awal para. Jadi jangan cuman jadi sebagian orang Islam ini sholat saja apa saja kemudian terhadap urusan-urusan yang lain dia nggak apa nggak peduli ya, ya saya sholat yang penting saya sholat Subuh saya bangun, kiamulai, habis itu ke masjid, sholat subuh, kemudian zuhur saya ke masjid, kemudian saya sholat duha dan lain sebagainya. Tapi dia tidak menjadikan apa? Ya, al walak dan al-bar orang beriman kesusahan dia nggak bantu, dia nggak bela. Orang kafir yang malah dijadikan apa? Ya, pemimpin dan lain sebagainya. Ini percuma iman dia. Ya, habis sholat khusyuk nangis-nangis gitu ya. Eh, memilih pemimpin apa? Kafir padahal dia bilang apa? Iya, karena budu Iya karena stain. Dia baca Quran habis subuh baca Quran. Lewat ayat yang kita baca tadi. Ya. La tatakhidul yahuda wan nasara auliya ya. Surat Al-Maidah 51 dibaca. Ali Imran 118 119 apa? Dibaca. Ya, Al-Baqarah 120 juga dibaca yuk lewat saja gitu ya. Ini percuma. Maka pemahaman al-wala wal barok dalam hati seorang beriman ini apa? Ini harus ada tuntutan keimanan. Jangan sampai hilang dari hati kita. Tapi sekali lagi tidak menuntut kita untuk kemudian berlaku jahat, berlaku beringas kepada orang-orang yang yang tidak beriman. Semangat kita dalam hidup adalah menyelamatkan orang sebanyak mungkin dari api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sangat menyesal sekali ketika orang-orang itu nggak mau beriman sampai-sampai Allah beriman, eh, Allah Allah berfirman, Allah kabahi nafsaka ala atharihim yuk minubi hadal hadithi asafa. Hampir-hampir engkau membunuh dirimu sendiri wahai Muhammad. Ya, karena mereka ini nggak mau apa? beriman saking gelone gitu ya. Kenapa mau diselamatkan kok apa? Enggak mau kalian nanti masuk ke api neraka. Jangan sampai kalian masuk ke api ke api neraka. Ayo kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya itu seperti itu. Melihat orang yang bermaksiat itu kasihan. Ayo saya selamatkan. Melihat orang kafir itu kasihan. Kamu nyembah Tuhan yang salah. Ayo kita apa? Selamatkan tuh semangatnya. Ya, jangan oh ini orang maksiat, Wah kita perangi. Ya diperangi maksiat, orangnya nggak diselamatkan sama saja. Dia pindah dari maksiat sini, pindah ke tempat yang lain. Kita pindah maksiat dia ini menjadi orang yang taat. Ya, kita perangi kemaksiatannya, kita rangkul orangnya. Ya, orang kafir nih kita rangkul untuk kita dakwahi, bukan untuk kita cintai, bukan untuk kita jadikan pemimpin, bukan kita rangkul untuk kita masukkan ke agama Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang dilakukan oleh para sahabat, dan yang dilakukan oleh para ulama ketika masuk ke Indonesia. Ketika Indonesia masuk Islam itu ya, lewat jalur perdagangan, lewat utusan-utusan dari negara Islam masuk ke sini tanpa peperangan, nyatanya juga masuk kepada agama Allah semuanya. Ya, sehingga Indonesia ini menjadi mayoritas masyarakatnya agamanya Islam. Yang tadinya kerajaan Hindu Buddha Nusantara semuanya kuasai oleh kerajaan Hindu Buddha masuk Islam rahmatan lil alamin ya. Tidak pakai kekerasan. Kekerasan ini diperlukan pada saatnya. Enggak semuanya ini langsung ya, orang kafir perangi, bunuh dan sebagainya. Enggak. yang memerangi saja. Kalau enggak memerangi adalah apa? Ya. Adalah e, sesama manusia juga kita harus beri perbuatan baik. Kalau berdagang harus jujur. Wah, ben wong kafir dihapusi wae. Enggak, enggak boleh. Mung hmm, salah ya kafir. Hartanya diambil. Kenapa? Rampasan, harta honimah ya. Di hartanya orang kafir, biar hartanya halal. Enggak boleh. Ya, kalau perang baru, kalau enggak perang jangan. Ya, kita lindungi apalagi bertetangga. Ya, tetap ya di bawah eh, naungan syariat kita ini ya syariat melindungi hak-hak orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah karena Allah berfirman la ikraha fitin nggak ada paksaan dalam untuk memeluk agama nggak ada Ya, harus dari keyakinan yang lahir dari tumbuh hati, tu, dari lubuk hati masing-masing nggak -masing, boleh dipaksa. Kamu masuk Islam tuh tak bunuh, nggak boleh. Ya, kamu masuk Islam atau nggak saya nggak mau ya sudah kalau nggak mau tinggal di sini, tinggal baik-baik. Jadi warga negara yang baik orang Islam dikasih tahu ini nggak mau beriman tapi mau hidup baik-baik di sini nggak boleh kalian ganggu, nggak boleh dirobohkan tempat ibadahnya, nggak boleh nyatroni rumahnya. Ada homer ndak? Wah agamanya dia boleh minum homer kok silahkan minum homer tapi jangan di depan umum kalau di rumah ya sakarmu gitu ya kalau di rumah ya sakar mudah boleh jual tapi ke orang Islam gitu ya kalau mau buat sendiri minum sendiri sakarmu kan begitu ya, menjaga hak-hak privasinya dijaga oleh oleh syariat mudah-mudahan ya sedikit ini dapat mem, mem, mem, membuat kita sadar mana orang-orang yang membenci, yang membenci Allah Subhanahu wa taala, mana orang-orang yang cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa menentukan sikap, kita mau ikut rombongan yang mana. Kalau di hari kiamat nanti ada dua rombongan, kita mau ikut rombongan yang mana? Rombongan orang-orang Islam yang membela Al-Qur'an, membela Allah, membela Rasulnya atau rombongan orang-orang yang membela ya, penista agama, membela orang-orang yang mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, rasulnya dan mencaci maki Al-Qur'an. Ya, kita harus menentukan sikap. Karena sikap kita ini menentukan kita posisi kita di hari kiamat dikumpulkan sama siapa. Kita pengen dikumpulkan sama siapa? Sama Nabi SAW atau sama orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Kita pilih sekarang. Ya, tapi tentu ketika kita memilih ada konsekuensinya dan konsekuensinya adalah kita berpegang teguh dan tetap berakhlak yang baik kepada orang-orang yang tidak memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi semua yang mendengarkan dan mudah-mudahan difahami dengan baik dan tidak disalahfahami ya mudah-mudahan Allah SWT memberikan pencerahan dan barokahnya pada kita pada kesempatan pagi hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis subhanakallah bihamdik syadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh